yaitu mengenai hadis al-marfu' setelah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih beliau menyebutkan tentang pembagian enam hadis dan juga penjelasan mengenai hadis-hadis hadis dhaif barakallahu fikum kemudian beliau akan melanjutkan enam syarah beliau terhadap ungkapan yang, yang disampaikan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah taala yaitu ucapan Qala al-muallif wa taala beliau Al-Imam Al-Baguni berkata, "Wa ma udhifa lin al-marfu' wa man tabi'in al-maqtu'." Dan apa-apa atas sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu adalah marfu' dan apa-apa atas sebuah khabar yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah maqtu'. Ini nanti ada pembahasan satu persatu. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah sebelum kita lanjutkan, kita mengetahui terlebih dahulu secara globalnya marfu itu ada semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan maupun sifat dan semisalnya. Itu semuanya harus disandarkan kepada Rasulullah berarti marfu. Nah, hadis marfu itu tidak disyaratkan harus sahih. Paham ya? Ada yang marfu dhaif, ada yang marfu mungkar, ada yang marfu palsu, ada yang marfu nan hasan. ya? Ada yang marfu sahih. Apa itu ya? Tapi kalau hadis sahih dan hadis hasan pasti apa? Marfu. Paham ya? Karena kalau hadis, lafaz hadis, nanti ada hadis, ada yang namanya asar, eh, ada yang namanya hadis, ada yang namanya asar, ada yang namanya khobar. Kalau khobar itu umum, khobar dari Rasulullah SAW namanya hadis, khobar dari naam sahabat Rasulullah atau yang di bawahnya namanya asar. Paham ya? Sehingga kalau kita dengar kama sabata fi yang sahih, maksudnya asar itu berarti bukan hadis. Paham ya? Asar itu berarti sumbernya dari sahabat atau yang di bawahnya. Sahabat Rasulullah atau dari tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tapi kalau hadis pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman itu tadi dilihat apa? Dilihat keadaannya. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang eh, ada hadis yang Nah, hasan ada hadis yang sahih yang kita jadikan hujah adalah yang apa? Yang sahih dan hasan. Baik sahih li ghairih atau sahih li dzatih atau hasan li dzatih atau hasan li ghairih. Paham soalnya insyaallah itu ya? Ayo nah barakallahu fikum seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, dzakara al-muallif rahimahullah taala naw'ain min anwa'il hadis. Muallif menyebutkan dua jenis daripada jenis-jenis hadis, wahuma huma al-marfu' wal maqtu' al-marfu' wal maqtu'. Padahal kalau kita telusuri masih ada yang di tengah-tengah yaitu apa mauquf. Paham ya? Kalau disandarkan kepada Rasulullah namanya marfu', kalau disandarkan kepada sahabat namanya mauquf, kalau disandarkan kepada tabi'in atau di bawahnya namanya apa? maqtu'. Nah, seperti itu. Wa huma al qism ar-rabi' wal khamis mimma dzukira fi an Yang mana keduanya adalah pembagian yang keempat dan yang kelima sebagaimana yang akan disebutkan di dalam atau sebagaimana disebutkan di dalam pantun atau puisi nanti atau yang disebutkan nanti paham ya wa dan kita katakan innal haditha sesungguhnya hadis itu bi'tibari man usinda ilaih ditinjau dari orang yang disandarkan kepadanya yang kau asrata aqsam terbagi menjadi tiga bagian atau tiga macam pertama al marfu' paham ya yang pertama adalah marfu' wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u eh? dan apa-apa atau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah marfu' baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, yang kedua al-mauquf wa lam yadhkurhu an-nadhim huna wa sayadhkuruhu fi ma ba'd. Hadis mauquf ini al-mu'allif itu al-Imam Al-Baiquni tidak menyebutkan dalam pantun sekarang ini, tapi beliau akan menyebutkan nanti. Paham tidak? Nah, yang ketiga al-maqtu. Yang ketiga adalah maqtu. Kita lihat sini, wa takhtalitu hadhihi thalatha bi ikhtilafi muntaha sanad. Dan tiga pembagian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Naam habisnya sanad tersebut. Habisnya rangkaian para perawi. Rijalus sanad, paham ya? Jadi sanad itu kan silsilatul rijal al-musil ilal matan. Sanad itu kan silsilatul rijal Nah, barakallahu fikum al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan sampai misalkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu nanti namanya matan hadis. Matan itu intinya berarti kan. Nah, sanad itu berarti apa tadi? Rangkaian para perawi yang sampai atau yang bisa menghantarkan pada apa? Hadis tadi itu, matan hadis. Paham ya? Itu namanya sanad. Nah, ini kata beliau tiga bagian ini marfu, maktu, kemudian apa? mauquf itu berbeda-beda. Dalam artian Nah, tiga pembagian tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Muntahas sanad. Habisnya sanat tersebut. Sampai mana habisnya itu? Kalau sanatnya habis sampai Rasulullah berarti marfu. Kalau sanatnya habis sama sahabat berarti apa? Mauquf. Kalau sampai tabi'in berarti apa? Maqtu'an itu. Mau jalan ya. Naam, kita lihat di sini. Faman tahasanatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Maka apabila sanadnya itu habis sampai kepada Rasulullah, maka itu adalah marfu. Wa man sahabi dan apabila sanatnya itu habis nam, eh, sampai kepada sahabat fahuwal mauquf maka ini yang mauquf. Paham ya? Wa man ila man ba'dahu fahuwal maqtu. Nam dan apabila sanadnya itu habis kepada yang setelahnya, setelah siapa maksudnya? Setelah generasi sahabat dari tabi'in kan fahuwa maqtu maka dikatakan maqtu al maqtu. Paham maksudnya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan maktu itu lain dengan mungkotek ya. Dengan mungkotek, mengkotek lain, Mungkotek terkadang kelihatannya sampai pada Rasulullah tapi di dalam sanatnya itu, di dalam rijal sanat itu atau rijal hadis atau dalam perawi itu ada yang hilang, sakot itu loh. Dihilangkan atau di dibuang atau di tidak disebutkan itu. Nah, kalau film terputus sanatnya istilahnya gitu. Kata beliau wal maqtu ghairul munqati kama sayati. Maktu itu bukan munqati sebagaimana yang akan datang. Mafhum salah ya? Jadi kalau kita telusuri ditinjau dari penisbahan ini terbagi menjadi berapa tadi? Tiga. Marfo, mauquf, maktu. Marfo itu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, mauquf itu yang sanadnya sampai kepada sahabat, kemudian maktu adalah yang sanadnya sampai di bawah sahabat. Itu tabi'in atau yang di bawahnya. Mafhum salah ya? Naam. Misalkan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, berarti apa? Mauquf. Kalau sanadnya sampai, sampai kepada Rasulullah berarti marfu. Nah, kalau sanadnya sampai Muhammad bin Sirin maqtu. Paham ya? Karena Muhammad bin Sirin tabi'in kan? Tabi'in. Nah, tabi'in jalil. Kita lihat sini fal marfu huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Sebagian para ulama menambahkan aw sifatin gitu. Nah, paham ya? Ada marfu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan maupun sifat. Paham ya? Nah, maksudnya sifatnya sifat sifat Rasulullah SAW baik sifat na'am barakallahu fikum, na'am postur tubuh Rasulullah ataupun na'am sifat apa? E, barakallahu fikum sifat akhlaknya Rasulullah dan semisalnya. Paham maksudnya ya? Na'am. Misal qaul, contohnya yang berupa ucapan Paul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat, wa inna likulli imrin ma Hanya saja seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya dan hanya saja setiap orang itu dia mendapat akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang ini ucapan bentuk ucapan bukan? Bentuk ucapan. Nah, hadisnya siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berarti qauliyah paham ya berarti qauliyah di sini nah bentuknya adalah qaul ucapan fa hadza marfu'un minal qaul maka ini adalah dikatakan hadis yang marfu yang berupa ucapan wa misalul fi'l contohnya yang berupa perbuatan tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam famasaha ala khuffaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian beliau mengusap di atas dua khufnya. Apa dia? Dua khuf. Khuf itu apa sih khuf itu? Khuf itu semacam kaos kaki yang biasanya dipakai di musim dingin. Di zaman Rasulullah itu yang terbuat dari kulit. Paham ya? Terbuat dari kulit. Bisa kulit lembu biasanya atau yang semisalnya. Yang jelas khuf. Nah, dan biasanya barakallahu fikum ada yang sampai di mata kaki, ada yang ada yang nanti atas mata kaki itu gantung bentuk dan harganya serta, serta Nah, barakallahu fikum model dan bentuknya itu tadi. Paham itu ya? Nah, khuf namanya. Kalau di kita dikiaskan dengan kaos kaki. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW adalah apa? Rasulullah berwudu kemudian waktu itu mengusap mengusap kedua khuf tersebut. Nah, ini bentuknya apa? Perbuatan bukan? Perbuatan fi'liyah. Wa hadza marfu'un lil fi'l, maka ini hadis yang hadis marfu' yang berupa perbuatan. Wa misalnya takrir dan contohnya yang takrir yang berupa ketetapan. Nah, Rasulullah menetapkan dan mengakui gitu loh. Qaulu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, "Aina Allah?" Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah taala berada di atas langit. Nah, kemudian Nabi sallallahu mengatakan apa? "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia karena semuanya dia mukminah. Nah, diakui enggak nih? Bentuknya adalah bentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah Sallallahu SAW. Fakotoha ala dzalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui menetapkan pada wanita tersebut bahwasanya dia mukminah. Paham ya? Nah, wahada marfu' min takrir Ini termasuk hadis marfu' yang berupa takrir ketetapan atau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon salah ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu, perlu diperhatikan. Naam. Dikit lagi wahal ma fi waktihi, aw qila fi waktihi yakun marfu'an. Nah, sekarang kalau yang diperbuat apakah perkara-perkara yang dilakukan di zaman Rasulullah atau nam wakilah fi waktihi atau ada juga yang mengatakan di waktu Rasulullah SAW tersebut ada gitu dilakukan yakun marfu'an maksudnya perbuatan itu dilakukan di nah barakallahu fikum di zaman Rasulullah tapi Rasulullah sendiri tidak melakukan itu loh. Paham ya? yang melakukan para Rasulullah itu loh perbuatan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat tapi nah para film di zaman Rasulullah itu ada itu itu bagaimana dikatakan marfu atau enggak paham ya Pak Bulu maksudnya ya bukan Rasulullah yang melakukan bukan ya nah naqul in ulima bihi fahuwa marfu jika diketahui nah dengan perbuatan tersebut maka itu ada marfu kenapa li'annahu yakunu qad aqara karena Rasulullah bisa jadi apa menetapkan akan perbuatan tersebut dibiarkan itu istilahnya itu Rasulullah membolehkan itu istilahnya itu paham belum? nah paham belum ini? Ewa. jika diketahui perbuatan tersebut nah dilakukan sama Rasulullah Rasulullah mengetahuinya maka itu marfu paham ya? nah maksudnya memiliki hukum rafah itu loh lahu hukum rafah yang sering disebut lahu lahu apa hukum rafah. jadi memiliki hukum rafah, hukum marfu nah Li'annahu yakunu qad aqara dzalik karena bisa jadi Rasulullah itu menetapkan dan juga membolehkan atau menetapkan perkara tersebut. Wa in lam yu'lam bihi, namun jika tidak diketahui atau pakai lafaz yang yang bermukhayyar aja ya. In alima bihi, jika Rasulullah mengetahui nah dengan perbuatan tersebut maka itu adalah marfu'. Nah, dikarenakan bisa jadi Rasulullah menetapkan dan juga mengakui perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Atau sebaliknya, wa in lam ya'lam bihi, jika Rasulullah itu tidak mengetahui perbuatan tersebut, bin bil Maka itu bukan kata marfu. Misalkan ada sahabat terbuat, berbuat sesuatu Rasulullah tidak mengetahuinya. Nah, yang seperti ini marfu enggak? Bukan. Li'annahu lam yudhaf ilayhi dikarenakan tidak disandarkan kepada Rasulullah. Walakinnahu hujjatun 'alal qaul sahih, tapi seperti ini bisa jadi hujjah berdasarkan pendapat yang sahih manakala tidak bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW dan juga nah barakallahu fikum Nah, ucapan Rasulullah SAW. Jadi perbuatan sahabat itu terkadang bisa dijadikan hujah manakala tidak bertentangan apa? Dengan apa? Dengan nam petunjuk Rasulullah SAW. Adapun kalau bertentangan itu dinamakan dengan istihad. Istihad itu istihad para sahabat itu nam barakallahu fikum manakala dia itu tidak bertentangan dengan nam barakallahu fikum petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi maka itu dijadikan hujah juga. Paham ya? Tapi kalau bertentangan kita tinggalkan. Paham ya? Seperti istiadatnya Utsman bin Affan masalah adzan dua kali ketika sholat Jumat. Paham ya? Dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Namun kalau seandainya nah barakallahu fikum perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apa? Bisa dikatakan lahu hukum rafa, memiliki hukum rafa. Nah, yang berupa ketetapan dari itu. Wa wajhu kauni hujjah iqrarullah ya, Berarti ya. Nah, dan sisi Eh, barakallahu fikum perbuatan ini dikatakan dijadikan hujah adalah nah penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Jadi enggak ada larangan itu loh. Kalau seandainya mereka para sahabat berbuat itu ada larangan saya sudah turun itu padahal Rasulullah masih hidup gitu loh. Turun ayat yang melarangnya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Contohnya akan sebutkan lebih jelas nanti. Wa dalil ala hada, dalil untuk masalah seperti ini, sebagian para sahabat waktu itu melakukan perbuatan yang Rasulullah tidak melakukannya. Paham ya? Tapi apa? Rasulullah juga tidak melarangnya. Paham ya? kemudian juga dalam dalam keadaan waktu wahyu masih turun. Nah, kalau saat ini perbuatan itu dilarang, misalnya apa? Akan datang wahyu yang sampai kepada Rasulullah melarang tentang perbuatan tersebut. Paham belum itu? Ayo kita lihat sini. Wa dalilu ala dan dalilnya untuk perbuatan ini, contohnya, anna sahabat ridwanullahi alaihim, bahwasanya para sahabat semoga Allah taala meridhai mereka, eh, ihtajju mereka berhujjah bi ikrarillahi lahum dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi Allah Taala itu menetapkan nahan sebuah perbuatan tersebut untuk mereka. Jadi Allah Taala tidak ada teguran itu sebenarnya, tidak ada teguran dalam berupa ayat atau semisalnya. Fi ba'di ma yaf'aluna pada sebagian perkara yang mereka kerjakan. Mereka para sahabat maksudnya ya. Walam yunkir 'alaihim dzalik dan Allah Taala tidak mengingkari atas perbuatan tersebut yang muncul dari mereka Allah Taala tidak mengingkari. Karena qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah sebagaimana yang diucap oleh Jabir radhiyallahu anhu, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dahulu kami na'zil, melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Apa itu azl? Azl itu pada asalnya adalah nah barakallahu fikum pasangan suami istri, kemudian suaminya itu nah barakallahu fikum berhubungan dengan istrinya namun tidak mengeluarkan air mani di dalam rahimnya. Paham ya? Mengeluarkannya di luar, itu namanya azl. Paham belum? Itu termasuk salah satu nah barakallahu fikum cara untuk menjaga jarak keturunan bukan maknanya membatasi keturunan kalau membatasi keturunan dilarang kalau tidak ada faktor yang mengharuskan seperti kabir dan misalnya itu dilarang kalau tidak ada faktor yang mengharuskan dalam artian mungkin eh, barakallahu fikum eh, istrinya sakit atau mungkin ada gangguan pada rahimnya yang jelas membahayakan itu boleh tapi dengan cara yang syar'i seperti ini lebih bagus azl namanya oh ya nah ini sebutkan diperhatikan kuna nazil dahulu kita ini melakukan azl paham maksud, maksudnya ya paham makna azl ya insyaallah ya dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun bayangkan ini Al-Qur'an turun maksudnya wahyu itu masih turun waktu itu kalau seandainya waktu ini perbuatan dilarang saya apa akan turun larangannya tapi nggak dilarang itu paham belum maksudnya kita lihat sini wa kana Al-Qur'an yang zil fi ahdin Nabi SAW dan dahulu eh, Al-Qur'an itu masih turun temurun dalam artian ayat-ayat itu berkaitan sesuai dengan sesuai dengan apa sesuai dengan fakta atau kenyataan atau perbuatan yang ada itu kan turunnya secara berangsur-angsur. Karena Al-Qur'an dari langit yang tujuh turun kemana? Ke langit dunia secara apa? Dufatan wahidah. Sekaligus itu pada bulan Ramadan. Paham ya? Bulan Ramadan di malam apa? Malam Lailatul Qadar itu, paham ya? Kemudian dari langit yang enam langit dunia ini kepada Rasulullah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaannya. Paham ya? Sesuai dengan keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Wa kana al yang yanzilu fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Al-Qur'an turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahum yaqulun seakan-akan mereka mengatakan law kana hadzal fi'lu haraman kalau seandainya perbuatan azl ini adalah haram lanaha Allah anhu nisaya Allah taala melarang dari perbuatan tersebut fi kitabih di dalam Al-Qur'an. aw auha ila rasulih atau Allah taala akan memberikan wahyu kepada rasulnya bidzalik untuk pengharaman tersebut. Kalau seandainya haram tapi ya li'an Allah la yuqirrul haram dikarenakan Allah Taala itu tidak mungkin menetapkan sesuatu perkara yang haram paham ya nah maaf soal ini ya hewan barakallahu fikum jadi seperti itu menunjukkan bahwasannya apa bahwasannya nam nah menunjukkan bahwasannya bahwasannya perbuatan sahabat nah barakallahu fikum di zaman Rasulullah yang Rasulullah itu mengetahui kemudian tidak ada pengingkaran dan misalnya maksudnya adalah takriri Berarti ada ada istilahnya ada penetapan Rasulullah itu memiliki hukum rofa terkadang. Paham ya? Memiliki, memiliki hukum rofa. Tapi kalau Rasulullah tidak mengetahui dan itu perbuatan masing-masing dan menyelisih daripada syariat atau petunjuk Rasulullah, otomatis kita katakan keliru kan itu. Nah, barangkali hukum seperti itu. Satu lagi, wa dalilu ala dzalika ta'ala dan dalilnya mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah." Mereka itu bisa bisa saling sembunyi, menyembunyikan diri-diri mereka dari manusia, dari pandangan manusia. Bisa nggak? Bisa. Walastaghfuna min tapi mereka tidak bisa nah menyembunyikan diri mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka itu ityubayyituna ma la layar qaul. Ketika mereka bermalam dalam keadaan apa? Membawa ucapan yang tidak diridhoi Nah, Fahaulai alladzina ma la Allah, maka mereka orang-orang yang mereka bermanam dalam keadaan nah pada perkara yang Allah Taala tidak meridainya. Nah, berupa ucapan tadi qad istakhfau an ayunin nas. Qad istakhfau an ayunin nas. Bisa jadi mereka apa? tersembunyi, tidak ketahuan dari pandangan-pandangan manusia. Walam ya'lam bihimun nas. Manusia enggak tahu tentang keadaan mereka. maksudnya ya? Walakin lamma kana fi'luhum ghairu mardi akan tapi karena akan tapi tatkala perbuatan mereka itu tidak diridai indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah alaihim dalik Allah taala pun mengingkari hal tersebut paham maksudnya ini ya ini termasuk dalil juga ya jadi mereka berbuat bermalam dengan ucapan yang Allah taala tidak ridai itu loh itu kan manusia nggak tahu manusia tapi Allah taala lebih mengetahui oleh karena itu Allah taala mengingkari perbuatan mereka itu nah seperti itu Fadalah hadza maka menunjukkan perkara ini na'am ala anna ma fa'ila fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yunkiruhu Allah taala fa innahu hujjah yang mana Rasul yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari mengingkarinya maka itu adalah hujjah lakinnana la nusammihi marfu'an tapi kami atau kita tidak bisa menamakan itu adalah marfu' cuman kita katakan apa lahu hukmur rafa' Bisa dikatakan seperti itu, memiliki hukum rafa' itu loh. Nah, wadali kalian li'annahu la tasih nisbatuhu ila nabi Yang demikian itu dikarenakan apa? Tidak dibenarkan penisbahannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mau sama itu ya? Ya. Kita dikatakan memiliki hukum rafa' itu bisa. Cuman kalau katakan dia itu marfu itu nggak bisa karena yang namanya marfu itu apa? Disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallamna barakallahu fikum atau dikatakan dengan lafaz yang lain dia bisa dengan hujah bisa manakala apa manakala tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam adapun hadis yang sering kita dengar itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiyyin nah barakallahu fikum abdu alaiha bin nawajid dan wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin nah maksudnya bagaimana maksudnya maksudnya kita juga wajib berpegang teguh dengan